Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an wa ra'akum kita lanjutkan pelajaran berikutnya mengenai al-qiyas. Yang mana qiyas ini merupakan hujjah yang keempat daripada masadir ad-din, sumber-sumber agama kita ini. Sumber agama Islam yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat al-qiyas as-sahih. Qiyas yang benar. Karena kenapa kita ikat dengan al-qiyas as-sahih? Karena di sana ada yang namanya al-qiyas al-fasid, qiyas yang rusak dan keliru. Itu kias yang dilakukan oleh siapa? Iblis laknatullah alaih. Itulah yang pertama kali membuat kias yang rusak. Awaluman kawasa iblis. Pertama kali yang bikin kias rusak itu adalah iblis laknatullah alaih. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam asy dalam kitab beliau al mudhakirah atau Mudhakirah fi Ilmu Usul. Mudhakirah itu agak tinggi ya tingkatan usul yang agak tinggi itu Mudhakirah itu. Jadi kalau belum belajar bawahnya pusing kita di dalam situ. Oh ya. Cuman ya kapan-kapan bisa dibaca dibaca. Nah, yang jelas apa? Yang jelas kias yang diinginkan dengan di sini atau kias yang dianggap hujah adalah kias as-sahih. Nah, seperti banyak sekali kias-kias yang sahih. Nah, misalkan nah seorang wanita yang waktu itu ibunya meninggal mendadak. Nah, nah padahal kalau seandainya dia itu hidup dia mau haji, tapi belum sempat haji sudah meninggal duluan. Akhirnya perempuan itu tanya, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku berhaji diniatkan untuk apa?" diniatkan untuk ibuku yang meninggal ini, kata Rasulullah, haji anha. Nah, boleh, berhajilah kamu diniatkan untuk dia. Dikasih pendapat dulu, dikasihkan dulu. Bagaimana menurut pendapatmu? Jika ibu punya hutang dan dia meninggal, apakah kamu menunaikan atau membayarkan hutangnya? Naam, ya kan? Begitu pula ini hutang antara dia dengan Allah SWT lebih berhak untuk ditunaikan. Kias bukan? Kias. Nah, ada juga pertanyaan, nah barakallahu fikum hadisnya dalam arba'in itu ada itu mengenai Wahai Rasulullah, apakah dapat pahala orang salah satu di antara kita yang menyalurkan syahwatnya kepada perkara nambar kalau yang diperbolehkan, eh, suami istri gitu. Nah, kemudian Rasulullah dikiaskan, bagaimana kalau seandainya dia menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, apakah dia dapat dosa? Nah, begitu pula ketika menyalurkan syahwatnya kepada yang halal dapat pahala. Dikiaskan juga. Jadi kias itu hujah ya, kias yang sahih. Ada berkias yang fasid, yang rusak seperti kias iblis la'natullah alaih itu tidak diperkenankan. Iblis ketika suruh sujud malah bangkang dia mengatakan ana khairuhu. Aku ini lebih bagus daripada Adam katanya. Alasannya apa? Nam kholak khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Jangan gitu kan? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Ini kias yang rusak ini. Dia ingin main kias dia ya, iblis ini. Wah, akhirnya seakan-akan menyamakan atau menganggap bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Padahal apa? Sebaliknya, tanah lebih baik karena tanah itu sifatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin Allah Subhanahu taala. Nah, api sifatnya membakar dan merusak. Mahum salah ya? Naam. Kita lanjutkan saja. Ala al-muallif rahmatullah alaih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena kitab ini Al-Usul min ilmi al-usul ini matanya milik Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beliau juga punya syarah. Syarahnya yang tebal itu juga milik beliau. Syarah usul min usul itu. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, ta'rifu definisi kias. Kias itu apa? Al-qiyasul lughatan. Nah, bedakan ya jangan bingung ada kias ada majas. Yang tidak ada itu majas. Tidak ada dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah atau bahasa Arab itu majas. Yang ada itu apa? Uslubun min asalibil lughah. Eh? Uslubun min asalibil Arab. Itu tata cara atau gaya bahasa orang Arab itu ada. Cuman kalau majas bukan hakikat itu enggak ada. Sudah kita lewati dulu kan? Jadi semuanya hakikat Hakikat itu ada tiga, ada hakikat urfiyah kembali ke adat istiadat, ada hakikat lughawiyah kembali ke bahasa, ada hakikat yang syariah kembali ke syariat kan itu. Nah, bisa kita lewati ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Nanti insyaallah kita ulangi lagi pada kitab yang setelah ini, insyaallah yang masalah eh mantum mantumal warakat itu, insyaallah. Nah. Yang jelas barakallahu fikum, na'am ini kias itu hujjah, manakala kiasnya kias yang sahih. Ta'rifu definisinya al seluruh lughatan qiyas secara bahasa adalah at-takbir wal musawah. Nah, takbir itu memperkirakan, wal musawah menyamakan. Nah, ya, takbir perkiraan ya, kemudian musawah menyamakan atau meratakan. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya nanti dengan contoh lebih jelas karena yang diinginkan adalah secara istilah. Dikiaskan kan gitu, dikiaskan. Menyamakan berarti kan menyamakan hukum antara apa? hukum ketika wajibnya menunaikan nah barakallahu fikum nadar ibunya untuk haji tadi am ya dengan apa dengan menyamakan wajibnya menunaikan hutang yang ditinggal tadi ya kan nah disamakan berarti kan kiaskan kan dikiaskan ini aja wajib yang ini juga wajib itu loh kemudian di sana juga ada kias namanya kias aulawi kias aulawi itu kias yang lebih aula dan lebih afdal misalkan ya seorang hamba hamba Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran, punya penglihatan, sempurna enggak? Terlebih-lebih lagi kalau seandainya pendengaran ini dan juga penglihatan dinisbahkan kepada Allah lebih sempurna. Itu namanya kias sama aulawi. Apa maksudnya ya? Nah, makhluk aja punya pendengaran, punya penglihatan dianggap sempurna apalagi kalau ada pada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna lagi. Ini namanya kias aulawi. Ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang istilah, intinya istilah ini. Wastilahan, secara istilah taswiyatu far'in bi aslin. Taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'atin bainahuma. Kias secara istilah adalah menyamakan sebuah cabang dengan asalnya. Ada cabang, ada asal. Paham belum? Ada cabang, ada asal. Berarti mana yang lebih kuat, asal atau cabangnya? Asal. Paham ya? menyamakan sebuah cabang kepada asalnya fi hukmin dalam sebuah hukum sebabnya apa li'illatin jami'atin bainahuma dikarenakan sama-sama ada sebab yang ada di antara keduanya paham ya dikarenakan sama-sama ada sebabnya gitu loh ya antara cabang dengan asalnya ada sebab yang sama akhirnya dikiaskan gitu loh contohnya gini biar nanti sebelum kita lanjutkan nah nabi Nabi endapan kurma atau endapan anggur, paham ya? Air endapan kurma atau anggur itu kan dikenal Nabi direndam selama sehari dua hari itu masih boleh. Nanti kalau tiga hari ke atas, nah barakallahu fikum itu jangan sampai diminum karena nanti ada unsur situ apa? Iskar, memabukkan. Nah, para ulama dan sebutkan juga dalam istinbat mereka mengenai hadis mengenai nabi itu akan menjadi haram manakala memabukkan yaitu tiga, tiga hari ke atas Memabukkan itu nanti berarti apa? Dikiaskan khamer. Khamer ini asal berarti kan? Khamer ini asal berarti. Nabi apa namanya? Farak. Paham belum? Nah, eh, khamernya adalah asal. Asalnya haram enggak? itu haram karena memabukkan. Kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan haram. Baik bentuknya cairan, tablet, kapsul, walaupun macam-macam yang jelas memabukkan haram. Paham itu ya? Kemudian nabi ini semula halal enggak semula? Semula halal, tapi kalau melebihi tiga hari karena ada unsur nah barakallahu fikum sudah berubah dan semisalnya nah barakallahu fikum akhirnya menjadi apa? haram karena ada ilah yang sama. Apa itu? kemabukan. Berarti caranya nanti sebelum dikiaskan harus terpenuhi adanya asal, adanya cabang, adanya sebab baru muncul hukum. Om ya? Berarti berapa? Total intinya ada berapa? Empat perkara. Aslun, far'un, ilah, hukum. Paham ya? Nah, kalau in, kalau belum ada ini nggak bisa. Paham ya? Jadi kita mengkiaskan sesuatu itu harus terpenuhi ini. Hukumnya ini sama nggak dengan asalnya? Oh, sama. Kemudian setelah sama ilahnya apa? Ilahnya ini. Nah, barulah muncul hukum. Paham ya? Sabarnya ini sama dengan yang asalnya? Sama. Ilahnya apa ilahnya? memabukkan. Barulah muncul hukum, berarti hukumnya sama-sama memabukkan haram. Sudah selesai. Artinya, kullu muskirin haramun. Nah, qalilhu aw wa katsiruhu. Nah, setiap mabukan itu adalah haram, banyak dan sedikitnya. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita terkena subhat orang-orang yang mengatakan yang dikatakan haram itu khamr, cairan seperti air minum itu. Kalau bentuknya kapsul, tablet, bubuk, serbuk enggak haram katanya. Kita katakan apa? Kita katakan apa? Dikiaskan. Walaupun bentuknya tablet, kapsul, serbuk, sabu-sabu apa-apa misalkan itu yang terkenal itu ya. Nah, barakallahu fikum, selama itu merusak akal dan menutupi akal hingga mabuk dan semisalnya, fly atau semisal kata mereka itu ya. Nah, itu nanti apa? Ilahnya sama. Ilahnya memabukkan di situ. Nah, karena khamr itu karena yukhamr akal, yukhati menutupi akal. Enggak sadar lagi, enggak enggak ini enggak terkontrol itu ya. Nah, itu nanti ilahnya sama memabukkan maka hukumnya juga haram. Walaupun bentuknya bukan cairan. Paham ya? Karena mereka menamakan apa? Terkadang mereka menamakan ini minuman apa? Minuman penye penyejuk hati katanya. Khamar, penyejuk hati katanya. Penamaan itu tidak merusak hakikat. Dan tidak mengubah hakikat. Intinya hakikatnya. Hakikat mabukkan enggak? Mabukkan. Berarti apa? Al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi al-mustamayat. Itu kaidah juga itu. Al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi al-mustamayat. Artinya apa? intinya yang jadikan inti pelajaran itu hakikatnya itu bukan semata-mata penamaan-penamaan namanya mau minuman penyejuk hati penyejuk mata penyejuk telinga apa yang namanya bukan haram sudah selesai hakikatnya itu kan intinya nah kami nggak menyembah nggak menyembah berhala kok nggak nyepatung, tuh cuma kita berdoa di situ minta di situ hakikatnya menyembah nggak nih hakikatnya hakikatnya beribadah nggak beribadah berarti kembali ke hakikatnya intinya kamu itu beribadah kepada siapa kepada batu atau kepada Allah Taala Nah, gitu. Paham ya? Ternyata ujung-ujungnya apa? Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala tetap dihukumi hakikatnya sama. Paham ya itu? Naam. Al-ibrah bil haqa'iq. Naam. Ibrah atau pelajaran itu kembali ke hakikatnya itu, bukan semata-mata penamaan. Kami ahlu sunnah, sunni salafi. Wah, tapi dia bahwa perkara riba senang, menipu pun jagonya, paham ya? Paham ya? Kemudian apalagi singkat pun di potong habis. Nah, kemudian celana pun sudah di bawah mata kaki. Sunni Salafi. Nah, itu pengakuan-pengakuan itu apa tidak mengubah hakikat. Intinya hakikatnya itu. Al-ibrah bil haqa'iq. Nah, la bi mujarradi ad-da'awat. Ad-da'awat itu seruan-seruan atau pengakuan-pengakuan. Hakikatnya bagaimana? Sunni Salafi amalannya bagaimana? Jadi kalau teman orang ngaku Sunni Salafi dicek lagi amalannya bagaimana. Jadi enggak heran ya kalau teman ngaku Sunni Salafi banyak sekali. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzak masing-masing orang itu mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Tapi Laila nggak ngakui. Kenapa? Ya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Masing-masing orang mengaku dirinya ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah berlepas diri darinya. Kenapa? Karena pengakuannya tidak sesuai dengan amalannya. Paham itu ya? Jadi hati-hati para kalau fikum. Banyak sekarang seperti itu. Nah. Orang sufiah di pondok-pondok mereka juga al-ma'had al-islami as-salafi. Tulisan gitu. Paham ya? Allah Ada bukan sembarangan ada ya. Nah, Ma'had al-Islam as-Salafi. Nah, walaupun nulisnya as-Salafi, enggak ada yaknya itu as-Salafa gitu ya. Bengkok juga tapi enggak ada yaknya. Yang namanya sebagian mereka enggak tahu juga hukumnya yang jelas. Na'am barakallahu fikum. Penisbahan atau pengakuan itu tidak merusak hakikatnya. Lihat, dalam artian tidak mengubah hakikatnya. Hakikatnya itu yang jadikan hukum. Apa maksudnya ya? Ewa na'am. Barakallahu fikum kita lihat sini. Jadi secara istilah kias adalah menyamakan sebuah cabang dengan asalnya pada sebuah hukum atau pada suatu hukum dikarenakan sebab yang mencakup atau sebab yang ada di antara keduanya. Paham salah ya? Nam, jamiah itu maksudnya adalah syamilah yang masuk di situ. Al-far'u al-maqis. Farq itu cabang itu al-maqis yang dikiaskan. Bedakan ya. Jadi nabi itu namanya maqis yang dikiaskan. Wal aslu al-maqis alaih yang dikiaskan padanya. Atau kalau terjemahan bahasa yang dikiasi gitu. Pendeknya. Paham ya? Tapi paham salah ya? Al-maqis itu yang dikiaskan, nabitnya itu nabit. Contohnya nabitnya. Nabit itu ya berarti al-maqis yang dikiaskan. Al-khamar berarti apa? Al-maqis alaih yang dikiasi. Apa itu ya? Naam. Wal hukum hukum apa maqtadahu dalil syar'i min wujubin atau tahrimin atau sihhatin atau fasadin atau ghairiha. Hukum itu maknanya adalah apa? Ada sesuatu yang ditimbulkan atau sesuatu yang diharuskan oleh dalil yang syar'i eh, baik berupa kewajiban atau haram atau benarnya sebuah perbuatan atau rusaknya itu namanya hukum. Paham ya? Hukum itu muncul karena di apa? Munculnya karena itu keharusan dari dalil syar'i tadi itu. Dalil syar'i mengharuskan apa? Hukumnya haram. Paham belum maksudnya itu? Nah, maktadhu ma matolabahu maksudnya. Maktadhu itu maksudnya matolabahu. Nah, jadi sesuatu yang diminta atau yang diharuskan oleh dalil syar'i, nah berupa apa? wajib, haram, benar, rusak atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Wa'budullah, amr enggak nih? Amr. Di dalam dalil syar'i ini apa? Mengeluarkan hukum di situ, diambil hukum. Hukumnya apa? al asal fil amr ya dulu al-wujub Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Nah, itu namanya apa? Hukum. Paham ya? Hukum muncul dari dari perkara yang diminta oleh nam diharuskan dalil dari itu. Dalil ini mengharuskan maksudnya menyembah kepada Allah taala wajib. Itu maksudnya ya. Paham maksudnya? Naam, maqtadahu ya ma talabu dalil syar'i, yaitu yang diminta yang diharuskan oleh dalil syar'i. Naam, berupa apa? Berupa wajib atau haram atau benar atau rusak atau misalnya. Apa maksudnya ya? Aywan ambar kalau fikum. Karena ini ujung-ujungnya nanti berkaitan masalah apa? Ya kias macam-macam di situ nanti ada orang bagaimana hukumnya sholat di tanah curian. Sholat di tanah curian, sholatnya sah, cuman dia berdosa karena menggunakan tanah curian. Ada yang berpendapat juga, dua-duanya enggak sah. Sholat tanah curian juga berdosa, sholatnya enggak sah juga. Tapi yang rawatnya yang mana? Sholatnya sah, dia berdosa. Karena apa? Karena larangannya terpisah. Enggak ada larangan, jangan kalian sholat karena turian. Ada? Enggak ada. Nah, manakala larangan itu kembali, manakala larangan itu terpisah, tidak kembali ke zat sholatnya itu, maka sholatnya sah. Paham belum ini, Cuman dia berdosa menggunakan tanah sunian. Tapi kalau larangan kembali ke zat sholatnya, sholatnya batilah. Contohnya, la tusallu ilal kubur. Wala tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Berarti kalau sholat menghadap kuburan, sholatnya batal. Paham ya? Jangan dikiaskan itu karena beda. Paham ya? Nah. Berikutnya wal illah, apa itu illah? Al illah huwa al ma'na alladhi sabata bisababihi hukmul asli. Al makna alladhi sabata bisababihi hukmul asli. Yaitu sebuah makna yang datang atau tetap hukum asal itu dengan sebabnya. Paham ya? Maksudnya hukum asal kan haram misalkan. Datang dan tetap ada dengan sebab ilah itu itu maksudnya. Apa ya Dengan sebab makna yang ada di dalamnya. Sekarang nabi Kenapa haram? Karena ada makna yang menjadi sebab munculnya hukum asal. Hukum khamar tadi karena iskar mengharamkan. Eh, karena makanan memabukkan. Apa ya Itu. Al-makna alladhi sabata bisababihi hukmul asal. Sebuah makna yang dengan sebabnya apa? Naam adanya atau terwujudkannya hukum asal. Apa itu ya? Naam. Ya, seperti itu. Karena sahabat sahabatan karena artinya di, di, diartikan jahat gitu ya. Ya sebuah makna nam yang nah barakallahu fikum yang datang dengan sebab makna tersebut hukum asal. Maksudnya hukum asalnya datang itu. Datangnya kenapa? Karena sebabnya mabukkan. Sudah selesai. Paham masalah? Nah, barakallahu fikum. Wa hadhil arba'atu arkanul qiyas dan empat perkara ini adalah rukun-rukun daripada qiyas. Rukun eh, arkan jamak dari ruknun. Apa rukun kemarin? Yang sering disebutkan itu jani syai' al akwa. Rukun itu definisinya janibus syai' al akwa. Bagian sesuatu yang paling kuat itu rukun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Qayyasunughah dan juga dalam Lisanul Arab disebutkan juga. Paham ya? Rukun itu maknanya adalah janibus syai' al akwa. Bagian sesuatu yang paling kuat yang dikenal dengan pondasi. Ya enggak? Rumah itu paling kuat mananya? Pondasinya. Kalau enggak ada pondasi roboh gitu loh. Nah, ini far' asal hukum ilah empat ini adalah rukun kias. Jadi kalau mengkiaskan harus ada empat ini tidak boleh sembarangan. Paham ya? Tidak boleh sembarangan tapi harus dilihat. Wal kiasu ahadul adillah alati tusbat alati nabarakallahu fikum tusbat biha al ahkamu syar'iyyah. Tusbat biha al ahkamu syar'iyyah. Dan kias adalah salah satu dalil yang ditetapkan dengan dengannya hukum-hukum yang syar'i. Paham tidak? Ya? Nah, tetapkan dengannya hukum syar'i. Dengan dalil tersebut ditetapkan hukum syar'i. Jadi kias termasuk dalil ya, termasuk hujjah. Yang keberapa? Yang keempat. Paham ya? Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah. Dua ini enggak boleh diragukan, enggak boleh di Nah, barakallahu fikum ditolak atau tentang atau disalahkan. Dua-duanya adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Adapun ijma' dan kias itu masih apa? Terkadang keliru, terkadang benar. Paham itu ya? Cuman kalau ijma kemarin kalau ijma'nya sifatnya adalah ijma' qat'i, ijma' yang pasti seperti masalah ijma' wajibnya salat lima waktu, maklumun darurah sudah dikenal secara darurat orang langsung paham. Nah, itu apa? Itu jelas benarnya. Dan orang yang mengingkarinya sampai ke tingkatan apa? kekufuran. Paham itu ya? Nah, kalau kias bagaimana? Kalau kias pun tidak boleh bertentangan dengan dalil. Kalau kiasnya berseberangan dalil, paham ya? Maka ditinggalkan kias ambil dalilnya. Mungkin ya. Karena kias pun sumbernya harus dengan dalil gitu mengkiaskan itu. Enggak sembarangan ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang maksum ya dua tadi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak ada kelirunya sama sekali. Nah, ada kelirunya sama sekali ya. Aywa. Wa qad dalla ala tibari dalilan syar'iyyan wa qad dalla ala tibari dalilan syar'iyyan dan sungguh telah menunjukkan penganggapan bahwasanya kias itu dalil yang syar'i Al-Kitab was Sunnah.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 Walhamdulillahirabbil alamin.